Di antaranya adalah kenikmatan Islam dan juga kenikmatan iman. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu di dalam jalan tersebut maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dari menuntut ilmu agama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seseorang menuju di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Masjid Nabawi ini, maka di sana ada keutamaan khusus bagi orang yang menuntut ilmu di dalam Masjid Nabawi ini. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang disahihkan oleh sebagian ulama man dakhala masjidi lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuh aw yu'allimuhu huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah kata Rasulullah SAW barang siapa yang memasuki masjidku ini yaitu Masjid Nabawi tidak mendatanginya kecuali untuk kebaikan yang dia pelajari atau untuk mengajarkan kebaikan tersebut kepada orang lain maka dia kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu di dalam Masjid Nabawi ini. Oleh karena itu alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu di Masjid Nabawi ini meskipun hanya satu atau dua hari atau tiga hari. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang mungkin tidak terulang lagi pada kesempatan yang akan datang. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang masalah sikap seorang muslim terhadap seorang penguasa. Sikap seorang muslim terhadap penguasa termasuk di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah dan termasuk pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mendengar dan juga taat kepada penguasanya dan ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka mereka menyebutkan bahwasanya termasuk pokok termasuk akidah yang pokok ahlu sunnah wal jamaah adalah mendengar dan juga taat kepada para pemimpinnya. Di antara ulama yang menyebutkan tentang perkara ini dan menyebutkan di dalam kitab akidah mereka adalah Abu Bakar Al-Ismaili di dalam kitabnya I'tiqad A'immati Ahli Hadis. Kemudian juga Saubuni di dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad dan juga para ulama yang lain yang mereka mengarang tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah senantiasa mereka menyebutkan bahasanya di antara pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mendengar dan juga taat kepada penguasanya dan ini disebutkan oleh para ulama dari ulama zaman dulu sampai zaman sekarang oleh karena itu ini adalah perkara yang penting dan hendaknya seorang muslim dan juga muslimah mengetahui tentang perkara ini itu sikap yang benar dari seorang muslim terhadap penguasanya. Di antaranya yang pertama adalah mentaati para pemimpin di antara sikap seorang muslim terhadap penguasanya yang pertama dan yang paling utama adalah mentaati mereka di dalam ketaatan kepada Allah Swt. Dalilnya adalah firman Allah Swt. "Ya ayuhalladzina amanu Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah Dan taatilah Rasul Dan juga ulil amri minkum Yaitu ulil amri di antara kalian Mayoritas ulama Dari para salaf, para pendahulu kita Dan juga para khalaf Orang-orang atau para ulama yang mutakhirin Yang terakhir-terakhir Sebagian besar mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ulul amri di sini adalah para umara, yaitu para penguasa. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh kita itu orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah, untuk mentaati Rasul dan juga para pemimpin kita semua. Dan ini adalah perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan juga para wulatul amr, ya para pemimpin kita. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya seorang muslim untuk mentaati. Dan bahwasanya menyelisih perintah seorang penguasa adalah kemaksiatan. Menyelisih perintah seorang penguasa adalah kemaksiatan. Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk mentaati mereka dan memaksiati mereka ini adalah kemaksiatan kepada Allah Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk Mentaati para pemimpin kita Siapa yang dimaksud dengan pemimpin di sini? Siapa yang dimaksud dengan wulatul amr? Penguasa yang wajib kita taati Para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan penguasa yang kita diwajibkan untuk ditaati adalah penguasa yang terpenuhi di dalamnya tiga syarat. Yang pertama, penguasa tersebut mewujud, yaitu ada. Artinya ada wujudnya di dunia ini. Adapun penguasa atau seorang pemimpin yang tidak ada wujudnya di dunia ini, seperti misalnya seorang imam yang hanya khayalan saja, atau angan-angan saja maka ini bukan penguasa yang dimaksud karena ada sebagian orang itu mereka meyakini akan datang imam mereka di akhir zaman yang akan memimpin mereka ini berarti belum ada syarat yang pertama adalah imam tersebut mewujud yaitu ada di dunia ini ada wujudnya orangnya kemudian yang kedua syarat di antara penguasa yang ditaati yang diperintahkan di dalam ayat ini adalah maklum yaitu imam tersebut atau penguasa tersebut diketahui diketahui secara umum diketahui oleh masyarakat luas baik laki-laki maupun wanita baik orang yang kaya maupun orang yang miskin baik orang yang dewasa maupun yang anak kecil Seandainya mereka ditanya, siapa pemimpinmu? Mereka akan tahu, oh si fulan itu adalah pemimpin saya. Oh si fulan adalah presiden saya. Oh si fulan adalah raja saya. Ini berarti adalah pemimpin yang maklum, yang diketahui. Karena di sana ada pemimpin yang tidak diketahui. Seperti pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh sebagian kelompok, sebagian aliran, mengangkat seorang imam dan ditaati. Ini yang tahu hanya segelintir orang saja. Seandainya tetangga kita, orang tua kita ditanya siapa pemimpinnya, bisa tidak ada di antara mereka yang menjawab, oh si fulan kelompok tertentu atau pemimpin dari aliran tertentu adalah pemimpin saya. Karena apa? Karena tidak diketahui. Jadi syarat dari penguasa yang diwajibkan untuk ditaati yang kedua adalah diketahui. Artinya diketahui oleh orang banyak. Seandainya mereka ditanya, siapa pemimpinmu? Ini saya jawabannya satu. Oh si fulan itu adalah pemimpin kami, penguasa kami. Kemudian yang ketiga, di antara syarat seorang penguasa yang ditaati adalah yang ciri-ciri penguasa yang ditaati adalah dia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki kekuatan. Artinya seandainya dia mengeluarkan sebuah hukum Sebuah peraturan Itu dia memiliki kekuatan Seandainya dia menjauh, menjatuhkan sebuah hukuman kepada seseorang, maka itu ada memiliki kekuatan. Adapun seorang yang mengaku menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi amir, akan tetapi dia kalau mengeluarkan sebuah peraturan tidak di, diikuti oleh orang lain atau peraturannya tidak berpengaruh bagi orang lain, maka penguasa yang seperti ini bukan yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud dalam Al-Quran adalah penguasa yang terpenuhi di dalamnya tiga syarat. Dia ada dan diketahui oleh orang banyak. Kemudian yang ketiga, dia memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan, yang dengan kekuatan tersebut dia bisa menerapkan hukum-hukum yang dia keluarkan. Ini yang dimaksud dengan pemimpin yang dimaksud di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Apakah ketaatan di sini adalah ketaatan yang mutlak? Yaitu kita harus mentaati mereka baik di dalam perkara yang diperbolehkan secara syariat maupun tidak diperbolehkan. Ini perlu kita ketahui. Apakah ketaatan di sini adalah mutlak? Sebagaimana kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya? Jawabannya tidak ketaatan kita kepada pemerintah, kepada penguasa kita ini muqayyad, terikat. Terikat dengan apa? Selama ketaatan tersebut atau selama perintah tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Artinya selama perintah tersebut dari penguasa itu tidak menyelisih syariat Allah Swt, maka kita diwajibkan untuk taat. Akan tapi kalau sampai perintah tersebut tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala maka tidak halal bagi seorang muslim mentaatinya dalilnya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan alal mar'il muslim alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah ahabba wa karih wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan juga taat wajib karena beliau mengatakan alal mar'il muslim wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat. Fima ahab wa karih. Di dalam apa yang dia sukai dan apa yang dia benci. Terkadang perintah dari penguasa kita sukai. Maka kita diperintahkan untuk mentaati. Dan terkadang perintah tersebut kita benci. Kewajiban kita bagaimana? Tetap mendengar dan juga mentaati. Beliau SAW mengatakan fima ahab wa karih di dalam apa yang dia senangi dan apa yang dia benci. Illa warabi maksiyah. kecuali diperintah untuk bermaksiat. Kecuali diperintah untuk bermaksiat. Fa in umira maksiyah falasam sam'a ta'ah. Kata beliau sallallahu maka apabila diperintah untuk berbuat maksiat kepada Allah fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada mendengar dan juga tidak ada ketaatan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketaatan kepada penguasa ini bukan ketaatan yang mutlak akan tapi adalah ketaatan yang terikat yaitu selama perintah tersebut yang datang dari penguasa tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai menyelisih syariat Allah, maka kita tidak boleh mentaatinya di dalam perintah tersebut. Adapun di dalam perintah yang lain Selama itu tidak menyelisih syariat Allah Maka kita diwajibkan untuk mentaatinya Sampai termasuk diantaranya adalah perkara-perkara yang mubah Perkara-perkara yang diperbolehkan pada asalnya Contoh misalnya adalah peraturan lalu lintas Di antara peraturan lalu lintas Kita tidak boleh berjalan apabila lampunya merah ini adalah peraturan dari penguasa, dari pemerintah. Pada asalnya nggak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis kalau lampu merah itu harus berhenti. Tapi karena ini adalah perintah dari seorang penguasa, maka kewajiban seorang muslim untuk mentaati. Kewajiban seorang muslim untuk mentaati. Kalau dilanggar, maka ini selain dia menyelisih pemerintah, ini juga termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita untuk mentaati pemerintah Jadi kalau seorang muslim ketika dia berhenti di lampu merah Mengharap pahala dari Allah Saya berhenti di sini karena mentaati seorang penguasa Dan menaati seorang penguasa diperintahkan oleh Allah SWT Selama tidak di dalam kemaksiatan Dia berhenti di situ mengharap pahala dari Allah Maka Allah SWT akan memberikan pahalanya insyaAllah Ya, jadi sekali lagi taat kepada pemerintah ini diperintahkan tetapi diikat. Ya, bukan ketaatan secara mutlak akan tetapi adalah ketaatan yang terikat selama tidak di dalam kemaksiatan. Apakah kita wajib mentaati seorang pemimpin sampai seandainya dia berbuat zalim kepada kita? Jawabannya iya. Wajib kita menaati pemimpin kita meskipun mereka mendolimi kita sebagai seorang rakyat. Dan ini adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dalilnya adalah sabda beliau SAW ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Salamah ibn Yazid al-Ju'fi. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Nabi Allah, Ara'aita inqamat alaina umara' yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna wahai nabi Allah wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu apabila kami ini dipimpin oleh seorang penguasa yang mereka meminta hak mereka artinya penguasa tersebut meminta kita hak mereka minta untuk ditaati minta untuk dihormati wa haqqana akan tapi mereka menghalangi kami dari hak kami artinya kami punya hak kami punya hak harta kami punya hak ini dan itu akan tetapi mereka mendolimi artinya tidak memberikan kepada kami hak kami ini ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW Fama tak muruna Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah Ketika kami dalam keadaan seperti itu ya dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim mereka mengambil hak mereka tetapi menahan hak kami sebagai seorang rakyat beliau salam. kemudian setelah itu beliau fa'arada anhu beliau berpaling ya tidak menjawab pertanyaan sahabat ini kemudian ditanya lagi yang kedua dengan pertanyaan yang sama kemudian beliau berpaling kembali kemudian ditanya lagi pertanyaan yang ketiga Baru setelah itu boleh mengatakan Isma'u wa ati'u Hendaklah kalian mendengar dan juga taat Jadi ketika kita Sebagai seorang rakyat yang terdolimi Kita masih diperintah oleh Rasulullah SAW Untuk mendengar dan taat Kemudian beliau mengatakan Fa innama alaihim ma hummilu Wa alaikum ma hummiltum Kata beliau SAW Sesungguhnya atas mereka apa-apa yang mereka kerjakan. Artinya dosa mereka itu mereka yang nanggung. Atau kewajiban mereka itu mereka yang menanggung. Dan itu akan ditanya oleh Allah Swt. wa taala. alaikum dan kewajiban kalian adalah apa yang kalian itu adalah kalian yang menanggungnya. Artinya apa? Maksudnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita Kita disuruh tetap mendengar dan taat Dan para pemimpin yang berbuat dolim kepada kita Sebagai seorang rakyat Mereka juga akan ditanya oleh Allah SWT Mereka punya kewajiban Kewajibannya apa? Berbuat adil kepada rakyatnya Seandainya dia tidak berbuat adil selama di dunia sebagai seorang penguasa maka dosanya itu mereka yang menanggung. Alaihim mahumilu. Dosanya, dosa mereka mereka yang menanggung dan mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang apa yang mereka lakukan. Kenapa mereka tidak melakukan kewajiban mereka sebagai seorang penguasa? Menasihati rakyatnya, memberikan hak kepada mereka, mengajak mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kewajiban seorang pemimpin negara. Kalau mereka tidak lakukan, maka dosanya mereka yang menanggung dan itu ada pertanyaan nanti pada hari kiamat. Itu urusan mereka. Wa alaikum ma Dan kalian juga memiliki kewajiban. Kewajiban kita sebagai seorang rakyat adalah mentaati. Kewajiban kita sebagai seorang rakyat adalah mentaati penguasa kita. Dan kita nanti pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Apakah kita mentaati pemerintah kita Apakah kita mentaati penguasa kita atau tidak Jadi kalau ada penguasa yang dolim, Yang penting kita melaksanakan kewajiban kita Saya sebagai seorang rakyat Mendengar dan taat Adapun pemimpin saya tidak memberikan hak kepada saya Itu urusan dia dengan Allah Jadi yang penting kita melaksanakan kewajiban saya Dia akan ditanya oleh Allah saya pun akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Yang penting saya melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang rakyat. Saya mendengar, saya taat sebagaimana dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, yaitu kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Khalifah yang kedua boleh mengatakan Tentang kewajiban Ketaatan kepada pemerintah ini Dan bahwasanya Hubungan antara ketaatan terhadap pemerintah Ini sangat erat dengan maslahat kita Sangat erat dengan kebaikan kita Baik kehidupan dunia kita maupun kehidupan agama kita Beliau radhiyallahu anhu mengatakan innahu La islama illa bi jamaah Wa la jama'ata illa bi imarah Wa la imarata illa bi ta'ah Beliau radhiallahu anhu mengatakan tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, yaitu kecuali dengan berkumpul. Dan tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Asar ini atau ucapan Umar bin Khattab ini dikeluarkan oleh Darimi di dalam sunan beliau. Ada yang menghukumi asar ini doif, lemah. Namun maknanya benar. Maknanya bagaimana? Innahu la islama illa bijama'ah. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Maksudnya syiar-syiar Islam itu kebanyakan dilaksanakan dengan cara berjamaah, yaitu dengan cara berkumpul lebih dari satu orang. Salat lima waktu ada imam, ada makmum. Salat Jumat ada khatibnya, ada muadzinnya, ada yang mendengarkan. Salat Id juga demikian. Tarawih juga demikian. Zakat ada yang kaya, ada yang miskin Ada yang memberi, ada yang diberi Haji juga demikian Artinya banyak syarat-syarat Islam Itu dikerjakan dengan berjamaah Dan tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan berjamaah Berkumpul Innahu la islama illa bijamaah Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah Maksudnya demikian Tidak mungkin kita bisa menegakkan Islam Kecuali dengan berkumpul satu dengan yang lain. Kemudian beliau mengatakan wala jama'ata illa bi imarah. Dan tidak ada jamaah, tidak ada perkumpulan kecuali dengan adanya pemimpin. Tidak mungkin seseorang bisa berkumpul dan langgeng perkumpulan tersebut kecuali dengan adanya pemimpin. Kalau sebuah perkumpulan tidak ada pemimpin, maka yang ada adalah tidak ada peraturan masing-masing membuat peraturan sendiri atau masing-masing merasa menjadi seorang penguasa karena tidak ada pemimpinnya. Dia mau melakukan apa saja semau dia. Perkumpulan yang demikian yang tidak ada pemimpinnya, tidak ada peraturan, tidak ada yang ditaati, maka perkumpulan seperti ini akan lama kelamaan akan bubar. Ya akan bubar, akan pecah. Makanya beliau mengatakan wala jama'ata illa bi imarah. Tidak ada jamaah kecuali dengan adanya kepemimpinan. Tidak mungkin terbentuk sebuah jamaah kecuali ada pemimpinnya. Kemudian beliau mengatakan wala imarata illa bi ta'ah. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali ada ketaatan. Tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Artinya tidak bermanfaat yang namanya kepemimpinan. Meskipun kita mengangkat seorang pemimpin, kalau tidak ditaati. Ya tidak ada manfaatnya kita mengangkat seorang pemimpin, seorang kepala, seorang ketua, kecuali kalau ditaati. Makanya beliau mengatakan wala imarata illa bita'ah. Ya tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Nah di sini beliau eh, radhiyallahu anhu menghubungkan antara tegaknya Islam dengan ketaatan kepada seorang penguasa. Artinya Islam ini tidak tegak, syariat-syariat Islam ini tidak tegak kecuali dengan ketaatan kita kepada penguasa kita. Dan itu benar. Kita lihat negara-negara tetangga Ketika mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah di dalam perkara ini Artinya mereka mengadakan pemberontakan terhadap penguasa Apa yang terjadi? Pertumpahan darah Perampokan Pemerkosaan Sehingga mereka tidak bisa melaksanakan agamanya dengan tenang Untuk keluar rumah melaksanakan sholat lima waktu berjamaah Mereka ketakutan untuk melaksanakan hijab bagi seorang wanita takut apabila dicurigai ditangkap atau dibunuh. Ketika puasa dalam keadaan mereka dalam keadaan perang mereka tidak bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Malamnya juga tidak bisa tarawih. Ketika hari raya mereka juga tidak bisa merayakan hari raya sebagaimana kaum muslimin yang lain. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan di dalam kehidupan mereka. Tidak bisa melaksanakan agama dengan sebaik-baiknya. Apalagi untuk berdakwah, apalagi untuk mengajak orang. Ini semuanya dilarang. Karena apa? Karena tidak taat kepada penguasa. Ini dalam perkara dunia, dalam perkara agama. Demikian pula dalam perkara dunia ketika negara tidak tenang maka ekonomi juga akan merosot. Orang tidak berani untuk berdagang. Untuk membuka tokonya tidak berani. Bagaimana orang bisa membeli? Bagaimana roda perekonomian itu bisa berjalan? Ini pengaruh ketaatan terhadap penguasa, terhadap kehidupan agama kita dan juga kehidupan dunia dunia kita. Makanya beliau radhiyallahu mengatakan, la islama illa bi jamaah wa jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi ta'ah. Artinya Islam tidak bisa tegak kecuali dengan ketaatan kita kepada penguasa kita. Itu yang pertama, itu kewajiban untuk mendengar dan taat kepada para penguasa. Kemudian yang kedua, di antara sikap seorang muslim terhadap pemerintah adalah dilarang untuk memberontak. Dilarang kita untuk memberontak, mengambil alih kekuasaan pemerintah. Dalilnya adalah hadisnya Ubadah ibnu Salamit radhiallahu anhu, seorang sahabat. Ketika beliau bercerita kepada muridnya, tentang isi dari bayat yang mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum mereka telah berbayat kepada Rasulullah SAW. Apa isi bayatnya? Di antara isi bayatnya adalah as wa ta'ah. Mendengar dan taat kepada penguasa. Fi mansyatina wa makrahina. Baik ketika kami dalam keadaan semangat maupun ketika kami dalam keadaan terpaksa. Mendengar dan taat dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa. Ini bayat. Jadi berjanji untuk taat kepada pemerintah dalam keadaan senang, dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa. Wa fi usrina wa yusrina. Baik kami dalam keadaan susah keadaannya maupun dalam keadaan luas, dalam keadaan gampang, dalam keadaan mudah. Baik kami dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa atharatin alaina. Dan wajib untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa atharatin alaina maksudnya adalah meskipun mereka mengambil hak kita, mengambil sebagian harta kita maka kewajiban kita sebagai seorang rakyat adalah mendengar dan juga mentaati. Ini adalah diantara isi bayat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan wa alla al amro' ahlahu. Dan kami berbaiat kepada Rasulullah SAW supaya tidak mengambil kekuasaan dari penguasa. Tidak mengambil alih kekuasaan seorang penguasa, yaitu maksudnya adalah memberontak dengan cara yang tidak benar. Maka ini dilarang dan ini termasuk isi bayat dari para sahabat radhiallahu anhum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dilarang untuk mengambil alih kekuasaan atau memberontak kepada penguasa, kepada pemerintah yang sah. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk kebaikan yang membuat syariat. Tapi untuk kebaikan kita sebagai umat beliau illa kecuali antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan kecuali dalam satu keadaan kata Rasulullah SAW yaitu apa kalian melihat kekufuran yang jelas indakum minallahi fihi burhan kalian memiliki dalil memiliki keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam keadaan seperti ini boleh kalian mengadakan atau memberontak. Kapan itu? Ketika kalian melihat kekufuran yang jelas. Artinya tidak ada keraguan lagi. Dalilnya jelas di dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Dan tidak menerima takwil. Artinya tidak ada takwil, tidak bisa disetir ke kiri dan ke kanan. Bahasanya orang yang melakukan ini berarti dia telah melakukan kekufuran. Dalam keadaan seperti ini boleh untuk memberontak. Tetapi dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah yang pertama bahwasanya seorang penguasa melakukan amalan yang jelas-jelas kufur. Dan yang mengetahui di sini adalah para ulama jadi yang bisa menghukumi ini kufur atau tidak, pelakunya kafir atau tidak, ini kita kembalikan kepada para ulama, bukan sembarang orang. Artinya mengatakan oh ini adalah perkara yang kufur dan orang yang melakukannya berarti dia kafir. Ini tidak dilakukan oleh sembarang orang. Karena masalah pengkafiran ini adalah perkara yang berat tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ini kita kembalikan perkaranya kepada para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang benar-benar ulama. Orang-orang yang memiliki ilmu agama yang mendalam dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang berhak untuk menentukan. Adapun orang yang dianggap ulama oleh sebagian orang atau mengaku ulama dan dia bukan ulama, maka orang seperti ini tidak berhak untuk menentukan. Jadi syarat yang pertama, sebagai yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya dia melihat kekafiran yang jelas. Kemudian yang kedua, di antara syarat bolehnya seseorang mengadakan pemberontakan adalah dia memiliki pengganti yang lebih baik. Artinya pengganti seorang muslim yang lebih baik. Kalau tidak ada maka tidak boleh memberontak. Karena maksud dari memberontak di sini adalah ingin memperbaiki keadaan. Kalau misalnya tidak ada seorang muslim yang menggantikan, maka untuk apa memberontak? Jadi saran yang kedua adalah ada seorang muslim yang menggantikan. Kemudian yang ketiga, tidak terjadi sesuatu yang lebih parah dari sebelumnya. Jadi syarat yang ketiga, bolehnya seseorang muslim atau kaum muslimin memberontak adalah ketika tidak terjadi keadaan yang lebih parah dari daripada sebelumnya. Karena maksud dari perkara ini adalah ingin memperbaiki keadaan. Kalau sampai terjadi keadaan yang lebih parah, justru terjadi pertumpahan darah yang berkepanjangan, ratusan ribu orang meninggal Harta banyak yang hancur Maka ini keadaannya lebih parah daripada sebelumnya Dalam keadaan seperti ini Meskipun yang seorang penguasa tersebut adalah orang kafir Maka tidak boleh memberontak Haram hukumnya untuk memberontak Kapan? Ketika ditakutkan terjadi sesuatu yang lebih parah daripada sebelumnya Jadi syaratnya keadaannya harus lebih baik. Kalau terjadi perkara yang lebih jelek, yang lebih buruk, maka dalam keadaan seperti itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya di antara syarat bolehnya kaum muslimin untuk memberontak terhadap penguasa yang kafir adalah mereka memiliki kekuatan, punya memiliki kemampuan. Adapun hanya sekedar memiliki dua, tiga pucuk senjata atau hanya memiliki lima puluh orang, seratus orang menghadapi ratusan ribu orang berarti dalam keadaan seperti ini mereka tidak memiliki kekuatan artinya kalau mereka memberontak memaksa memberontak justru mereka habis jadi memberontak di dalam Islam pada asalnya tidak boleh Sebagaimana sabda Nabi SAW Tidak boleh kita mengambil kekuasaan Dari seorang penguasa Kecuali dengan satu keadaan ini tadi Yaitu penguasanya kafir Bukan seorang muslim lagi Dia sudah kafir Dan masalah pengkafiran ini sekali lagi Ini adalah perkara yang berat Dia tidak bisa sembarangan orang mengkafirkan Ini kita kembalikan kepada para ulama besar Ya para ulama besar yang diakui keilmuannya secara secara umum. Kemudian juga disyaratkan harus memiliki kemampuan Kemudian juga harus ada seorang muslim yang menggantikan Dan juga yang keempat Tidak terjadi kejadian atau tidak terjadi keadaan yang lebih parah daripada sebelumnya Kalau keadaannya lebih parah daripada sebelumnya Maka tidak diperbolehkan kaum muslimin untuk mengadakan pemberontakan Jadi ini perkara yang berat Ya perkara yang yang berat Dan yang melihat perkara ini sekali lagi adalah para ulama' yang benar-benar mereka adalah ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi kewajiban yang kedua bagi seorang muslim adalah tidak boleh mereka memberontak kepada penguasa kecuali dalam keadaan yang tadi kita sebutkan dan dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, kewajiban seorang muslim adalah memberikan nasihat kepada pemerintah. Kita diwajibkan untuk taat dan mendengar. Dan kita diharamkan untuk memberontak kepada pemerintah. Bukan berarti kita kemudian diam apabila melihat pemerintah berbuat salah. Bukan. Jadi dalam Islam, seorang rakyat juga diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada pemerintah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kulna liman, kami berkata ya Rasulullah untuk siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan kitabnya wali aimmatil muslimin dan juga untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Artinya nasihat bukan hanya di antara kita, bahkan untuk pemimpin. Bahkan justru nasihat kepada pemimpin ini masalahnya lebih besar. Karena kalau sampai seorang pemimpin mendengarkan nasihat kita, kemudian memperbaiki keadaannya, maka yang baik bukan hanya diri mereka, akan tetapi masyarakat juga akan akan baik. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yardha lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Sungguhnya Allah ridha tiga perkara dan membenci tiga perkara. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian ridha kalau kalian menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wa anta tasimu bihablillahi jami'a. Dan supaya kalian berpegang teguh dengan kitab Allah yaitu Al-Qur'an semuanya. Kemudian beliau mengatakan wala tafarraqu dan kalian tidak berpecah belah wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Allah ridha apabila kalian menasehati pemimpin-pemimpin yang menguasai kalian atau yang menjadi penguasa atas kalian. Jadi ketaatan kita kepada pemerintah itu tidak menghalangi kita untuk memberikan nasihat kepada mereka. Bagaimana cara menasihati pemerintah? Tentunya dengan cara yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah dengan lemah lembut. Bukan dengan celaan, bukan dengan cara yang kasar. Musa alaihissalam, beliau adalah seorang nabi ketika beliau diutus dan juga Harun alaihissalam kepada Firaun. Allah mengatakan Fakula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada dia yaitu Firaun ucapan yang lembut kaulan layinan Musa dan Harun disuruh untuk eh, untuk mengajak kepada Firaun mengajak Firaun dengan lemah lembut faqula lahu qaulan layyina katakanlah kepada dia kepada Firaun ucapan yang lembut padahal Firaun adalah orang kafir dan Allah tahu bahasanya Firaun akan mati dalam keadaan kafir akan tapi Allah menyuruh kepada Nabi Musa dan Harun untuk tetap berlemah lembut ketika menyampaikan nasihat tersebut. Kemudian di antara adabnya, kalau kita ingin menasihati pemerintah, adalah kita merahasiakan nasihat tersebut. Antara kita dengan mereka. Bukan menasihati mereka di depan kalai di depan orang banyak. Kemudian menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, kesalahan-kesalahan mereka, aib-aib mereka di depan orang banyak. Bukan dengan cara seperti itu. Akan tapi dengan cara bersembunyi dan menyembunyikan nasihat itu antara kita dengan mereka. Yang penting mereka mendengar nasihat tersebut dan bisa melaksanakan. Meskipun manusia tidak mengetahuinya. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, man arada ayyan sahalidil sultan bi amrin fala yubdi lahu alaniyah walakin liya'khudh bi yadihi fayakhlu bihi fa in qubila minhu fadhak wa illa kana qad adda ma alaihi lahu Beliau SAW mengatakan Barang siapa yang ingin menasihati seorang penguasa Bi amrin dengan sesuatu fala yubdi lahu alaniyah maka janganlah dia tampakkan di depan orang banyak ini nasihat siapa nasihat Rasulullah SAW barang siapa yang ingin menasihati seorang pemimpin seorang penguasa maka janganlah ditampakkan di depan orang banyak walakin liya'khud biyadihi hendaklah dia mengambil tangannya fayakhlu bihi kemudian berdua dengannya fa in qubila minhu apabila dia menerima fadak maka itu yang kita inginkan wa illa seandainya dia tidak menerima kana qad adda alladhi alaihi lahu seandainya pemimpin tersebut penguasa tersebut tidak menerima maka kita sudah melaksanakan kewajiban kita kewajiban kita apa menasihati saudara kita yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita menasihati diterima atau tidak oleh seorang pemimpin itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya kalau kita ingin menasihati penguasa adalah seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Menasihati mereka dengan sembunyi, dengan lemah lembut. Ini adalah cara untuk menasihati penguasa. Jadi bukan menasihati mereka di depan orang banyak dan juga mengumbar dan menjelek-jelekkan mereka di hadapan orang orang banyak. Kemudian di antara sikap seorang muslim terhadap pemerintah adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan para penguasa kita. Dan ini adalah termasuk ciri-ciri seorang ahlu sunnah wal jamaah. Ciri-cirinya apa? Mereka mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya seorang ulama ahlu sunnah yaitu Al-Barbahari boleh mengatakan idza ra'aitar rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa apabila engkau melihat seorang laki-laki yang mendoakan kejelekan bagi penguasanya maka ketahuilah bahwasanya dia adalah pengikut hawa nafsu wa idza sami'tar rajula yad'u li sultan bisalah fa'lam annahu min ahli sunnah. Sebaliknya kalau kamu melihat seorang laki-laki yang mendoakan kebaikan bagi seorang pemimpin, mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, semoga Allah memberikan ampun kepadanya, semoga Allah membimbingnya untuk memimpin umat ini. Fa'lam annahu min ahli sunnah ketahuilah bahasa dia termasuk ahlu sunnah wal jamaah insyaallah apabila Allah menghendaki atau insyaallah fa'lam annahu min ahli sunnah ketahuilah bahasanya orang yang demikian yaitu orang yang mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya termasuk ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah adapun orang yang menjelekan ke kejelekan atau mendoakan kejelekan bagi penguasanya bagi pemimpinnya maka ini adalah termasuk ciri-ciri orang yang mengikuti hawa nafsunya. Fudhal bin Ayyad beliau mengatakan, "Lau kana li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Beliau mengatakan, "Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, doa yang mustajab yang bila aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya aku tahu bahasa doanya itu adalah mustajab ma ja'altuha illa fi sultan niscaya doa ini tidak akan aku berikan kecuali kepada penguasa artinya seandainya beliau tahu bahasanya saya punya doa yang mustajab nih silakan berdoa apa saja niscaya dia tidak akan menjadikan doa mustajab ini kecuali untuk kebaikan pemimpinnya ini kata Fudel bin Iyad. Kemudian beliau ditanya, "Ya Abu Ali, fasir lana hadha." Wahai Abu Ali yaitu Fudel bin Iyad, ditanya, "Ya Abu Ali, terangkan kepada kami apa maksudnya?" Kenapa seandainya engkau punya doa mustajab Tidak engkau berikan kepada istrimu Kepada anak-anakmu Kepada orang tuamu Kenapa justru engkau berikan, berikan kepada penguasanya Beliau mengatakan ja'al tuha fi nafsi lam ta'ud lam ta'duni kata beliau seandainya aku menjadikan doa mustajab ini hanya untuk diriku maka manfaatnya hanya pada diriku saja seandainya saya minta ya Allah saya mohon surga maka yang mengambil manfaat yang mengambil faedah hanya saya sendiri wa idza ja'altuha fi sultan Saluhah tapi kalau aku menjadikan doa ini untuk kebaikan pemimpinku, penguasaku, maka dia akan baik. Fasaluha bi salahihi al-ibad wal bilad. Kalau pemimpin baik, maka masyarakat juga akan baik. Kalau pemimpin baik, maka negara juga akan baik. Nah, ini termasuk pemahaman seorang ulama. Dia memahami bahasanya seorang pemimpin, seorang penguasa Apabila dia baik, apabila dia soleh Maka dia akan soleh Dan masyarakatnya juga akan soleh Demikian pula negaranya Tapi kalau dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri Maka yang mengambil manfaat hanya dirinya sendiri Jadi termasuk sikap seorang muslim Terhadap penguasanya Dan ini adalah sikap yang penting Yaitu mendoakan kebaikan bagi penguasa Sekarang siapa di antara kita? yang pernah berdoa ketika sujudnya ketika dia berdoa di sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamah di mana waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang mustajab. Siapa di antara kita yang pernah mendoakan untuk pemimpin kita? Semoga diberikan kekuatan, semoga diberikan istiqamah, semoga diberikan hidayah kepada sunnah. Padahal ini adalah perkara yang penting. Kalau memang doa kita mustajab, kenapa tidak kita doakan para pemerintah kita dengan penguasa kita supaya mereka mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka baik, maka semuanya akan akan baik. Kemudian di antara sikap seorang muslim terhadap pemerintah adalah tidak mencela mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." seorang muslim adalah orang yang selamat orang muslim yang lain dari lisannya dan juga tangannya. Orang muslim, siapa mereka? Seorang muslim yang hakiki, yang ber, yang benar-benar muslim yang sebenarnya adalah orang yang orang Islam yang lain itu selamat dari lisannya, dari celaannya dan juga dari tangannya. Jadi bukan adab seorang muslim mencela penguasanya. Anas bin Malik, seorang sahabat mengatakan, "Kanal akabiru min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhaunana an sabbil umara." Para pembesar-pembesar sahabat radhiyallahu anhum, mereka dulu melarang kami untuk mencela para pemerintah. Mencela pemerintah ini dilarang dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka melarang kita untuk mencela pemerintah. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah." Barang siapa yang menghinakan seorang pemimpin di dunia atau pemimpinnya, ahanahullah, maka Allah akan menghinakan dia. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, maka Allah akan menghinakan dia. Ini adalah suatu yang bahaya apabila seorang mencela pemimpinnya, menghina pemimpinnya, maka Allah SWT hukumannya akan menghinakan dia. Kemudian yang terakhir, di antara adab seorang muslim terhadap penguasanya adalah mencari udur bagi penguasa. Maksudnya bagaimana? Apabila kita melihat sebuah kesalahan dari pemerintah kita, kita berusaha untuk mencari udur. Mencari celah untuk memaafkan dia. Ini adalah sikap seorang muslim. Karena seorang anak manusia atau seorang anak Adam ini memang tempatnya bersalah. Tidak ada seorang anak manusia yang tidak pernah bersalah. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khata'in at tawabun Setiap anak Adam itu pasti salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemerintah dan juga penguasa seperti kita. Mereka juga manusia yang kadang salah kadang benar. Kalau mereka berbuat salah, sikap kita terhadap mereka kita berusaha untuk mencari udzur. Oh, mungkin demikian. Oh, karena mereka melakukan ini mungkin karena ini. Kita berusaha untuk memberikan udzur. Seorang salaf mengatakan, "Idza balawaka an akhika syai'un takrahu, faltamis lahul udhr." Jahdak. Dia mengatakan, apabila sampai kepadamu sebuah kabar tentang saudaramu, maksudnya kabar yang tidak baik, maka berusahalah untuk mencari udur. Mencari udur bagaimana kita itu bisa memaafkan kesalahan dia. Fa illam tajid lahu udran, fakul fi nafsika la'alla li akhi udhran la'alamu. Seandainya kamu sudah mencari udur, kok tidak dapat? Maka apa yang kita lakukan? Kita katakan dalam diri kita, mungkin dia punya udur yang tidak saya tahu. Jadi seandainya kita sudah berusaha untuk mencari udur untuk saudara kita, berusaha untuk mencari celah supaya kita bisa memaafkan kesalahan dia, kok tidak dapat? Maka kita mengatakan mungkin dia punya udur yang saya tidak mengetahuinya. Ini adalah sikap seorang muslim Yaitu berusaha untuk mencari udur Berusaha untuk memaafkan kesalahan saudaranya Kalau ada seorang saudara kita yang memiliki kesalahan Kita berusaha untuk mencari udur baginya Apalagi terhadap pemerintah Yang mereka urusan mereka terlalu banyak Semua dari timur dan sampai ke barat Dari utara sampai ke selatan Itu urusan mereka terlalu banyak Jadi seandainya ada kesalahan Satu, dua, tiga, empat Itu adalah hal yang biasa kita sendiri sebagai kepala rumah tangga mengurus satu rumah aja belum tentu kita bisa. Belum tentu kita bisa mengurus istri kita, bisa mengurus anak-anak kita. Apalagi mengurus satu negara. Inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Eh, bagi hadirin yang memiliki pertanyaan Bisa diajukan Pertanyaannya lewat kertas Dan dikirim ke depan Ini ada sisa pertanyaan dari eh, hari kemarin Bagaimana wanita yang kerja Di Saudi atau negara yang lain Tanpa ada mahram Tidak sama suaminya Sementara suaminya memberi izin Ya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "La tusafirul mar'atu illa ma'adi mahram." Tidak boleh seorang wanita pergi safar kecuali dengan mahramnya. Ini menunjukkan tentang larangan seorang wanita untuk bepergian tanpa mahram, meskipun maksudnya bekerja. Meskipun diizinkan oleh suaminya. Karena ini adalah antara dia dengan Allah Swt. Syariat mengatakan tidak boleh seorang wanita bepergian tanpa mahram Bahkan seandainya seorang suami Memerintahkan seorang wanita untuk Pergi tanpa mahram Maka berhak Seorang wanita untuk Tidak mentaati perintah suami tersebut Karena Rasulullah SAW bersabda La ta'ata li makhlukin Fi ma'siyatil khalik Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk Di dalam memaksiati Al-Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi safar seorang wanita tanpa mahram ini adalah kemaksiatan. Bahkan safar untuk melakukan sebuah ibadah bagi seorang wanita seandainya tanpa mahram maka tidak diperkenankan. Contoh misalnya mau umroh atau haji tanpa mahram maka ini tidak diperkenankan menurut pendapat yang benar dari pendapat-pendapat para ulama. Seorang yang melakukan kesalahan ketika berihram Kemudian tidak mampu membayar dam Dan juga tidak mampu bersedekah Dia hanya mampu berpuasa Berapa hari dia harus berpuasa Ya orang yang melanggar sebuah larangan Di antara larangan-larangan ihram Seperti misalnya Kita dilarang untuk memotong rambut Kemudian kita sengaja Dan kita sudah tahu hukumnya Kita potong rambut kita maka ini dia diharuskan untuk membayar fidyah. Kapan? Ketika dia tahu dan dia sengaja dan tidak lupa. Maka dia membayar fidyah, yaitu diberikan tiga satu di antara tiga pilihan. Ia memilih salah satu di antara tiga pilihan. Yang pertama adalah berpuasa tiga hari. Dan berpuasanya di sini di mana saja. Boleh puasa di Mekah, di Madinah, boleh puasa di negaranya Yang penting tiga hari dan tidak harus berurutan Atau seandainya dia tidak berpuasa Maka bersodakoh Memberi makan terhadap orang e, Kepada enam orang miskin Memberi makan kepada enam orang miskin Satu orang satu setengah kilo Artinya kalau enam orang berarti sembilan kilo Kemudian kalau dia tidak mau bersedekah maka bisa dengan membayar dam yaitu menyembelih kambing disembelih di tanah haram dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di tanah haram. Jadi kita diberikan satu di antara tiga pilihan. Ya berpuasa tiga hari di mana saja atau memberikan makan enam orang miskin di tanah haram atau kita membayar yaitu menyembelih kambing di tanah haram dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di sana. Bagaimana hukum berdemo? Karena ini menyelisih sikap untuk menasihati pemimpin. Ya, berdemo ini tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Kalau maksudnya ingin menasihati kepada penguasa, maka caranya sudah kita sebutkan. Yaitu dengan lemah lembut dan juga dengan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Bukan nasihat yang dilakukan di depan kalayak rame dengan menjelek pemerintah. Jadi caranya sudah ada dan dibenarkan di dalam Islam yaitu dengan lemah lembut ya terhadap penguasa dan juga dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Bagaimana dengan zikir, baca Quran, sedekah apakah juga dilipat gandakan pahalanya apabila dilakukan di dalam masjid, maksudnya dalam Masjid Nabawi? Iya, yang ada dalilnya itu adalah sholat saja. Jadi pahala seribu kali lipat yang dilakukan di Masjid Nabawi itu hanya berkaitan dengan solat. Karena beliau SAW mengatakan solatun fi masjidi hada. Solat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali solat di masjid yang lain. Beliau mengatakan solatun. Ini menunjukkan bahasanya pahala seribu kali lipat. Ini berkaitan dengan solat saja. Adapun zikir Al-Quran, membaca Al-Quran sodakah maka tidak sama dengan sholat Artinya tidak ada kelipatan seribu kali lipat Pahala yang berlipat ganda Apakah termasuk sholat di seluruh masjid di Tanah Haram? Ya, seribu kali lipat ini Pahala seribu kali lipat hanya berkaitan dengan masjid Nabawi saja Adapun masjid-masjid yang lain yang ada di Tanah Haram di kota Madinah ini Maka tidak ada kelipatan seribu kali lipat Karena beliau salah mengatakan dalam hadis tadi fi masjidi hada. Salat sekali di masjidku ini. Artinya menunjukkan bahasanya pahala seribu kali lipat ini hanya ber, hanya berkaitan dengan masjid beliau. Kalau kita melakukan sholatnya di masjid Rasulullah SAW ini, kita dapat seribu kali lipat. Tapi kalau kita lakukan di masjid yang lain, meskipun itu di kota Madinah, meskipun itu di tanah haram, maka tidak mendapatkan seribu kali lipat. Zaman sekarang ramai sekali dengan namanya puasa di bulan Rajab dengan pahala jika puasa pertama sekian ratus tahun dan keutamaan lain. Apakah hal ini ada contohnya dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat? Ya para ahlu hadis, para muhadithin mereka mengatakan bahwasanya tidak ada keutamaan khusus bagi orang yang melakukan puasa Rajab ataupun amalan yang lain. Ya tidak ada keutamaan khusus bagi orang yang melakukan puasa di bulan Rajab. Ini adalah para e, muhadithin, ucapan para ahlul hadith. Bahkan sebagian mereka memasukkan hadis-hadis tersebut di dalam hadis-hadis yang maudhu, yaitu hadis-hadis yang palsu. Oleh karena itu, e, tidak ada sebenarnya keutamaan khusus orang yang melakukan puasa di bulan Rajab. Bagaimanakah dengan hadis do'if jika dilakukan oleh kita Sedangkan memang hal tersebut tidak ada contohnya Dan tidak tercantum di dalam hadis yang sahih Sebagian ulama mengatakan boleh kita mengamalkan hadis yang doif dengan beberapa syarat. Yang pertama, doifnya tidak terlalu. Karena hadis yang doif ini berderajat. Ada hadis yang ringan doifnya, ada hadis yang doifnya keterlaluan. Seperti hadis-hadis yang maudu, yaitu hadis-hadis yang palsu, atau hadis yang sangat lemah. Hadis yang sangat lemah dan juga maudu yang palsu ini tidak boleh diapalkan. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh kita yakini bahwasanya ini adalah hadis. Tidak boleh kita yakini bahwasanya ini adalah hadis. Kemudian yang ketiga, hadis ini memiliki asal. Ya, jadi di sana ada hadis yang asal yang hadisnya ini sahih. Maksudnya bagaimana? Seandainya misalnya ada hadis daif tentang keutamaan sholat berjamaah. Boleh kita mengamalkannya kapan? Ketika hadisnya doif tetapi tidak terlalu doif. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita yakini bahwasanya itu adalah ucapan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ada hadis asal yang lain yang sahih yang menunjukkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Di sana ada hadis-hadis sahih yang banyak yang menunjukkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Berarti hadis ini punya asal. Itu hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Apabila terpenuhi beberapa syarat ini yaitu tiga syarat, maka boleh seseorang mengamalkan hadis doif tersebut. Setelah salat fardu ada zikir Allahumma ajirni minan nar. Apakah ini ada hadisnya? Ya di sana ada hadisnya, akan tapi hadisnya doif.